Hanyalah, hanyalah, hanyalah taat kepada Allah untuk mencari ridho Allah SWT. Termasuk juga usaha dakwah ini. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. 40 tahun di Mekah Beliau tidak bicara dakwah-dakwah tidak bicara. Karena apa? Karena beliau belum diperintah, maka beliau diam aja. Setelah diperintah oleh Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Bangkit dan berikanlah peringatan. Baru beliau ini bergerak, bergerak, bergerak, bergerak. Tidak ada istirahatnya, sampai wafat beliau. Ketika usaha-usaha dakwah mulai berkembang di Jazirah Arab, maka perkembangan usaha dakwah ini didengar oleh Raja Persia. Maka Raja Persia merasa terganggu. Dikirimlah orang-orang untuk memanggil baginda Muhammad Wasallam melalui gubernurnya yang ada di Yaman yaitu gubernur Badan setelah utusan itu datang menjumpai yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kami ini adalah utusan raja di Raja Persia. Memerintahkan kepada kamu untuk datang ke istana Persia dan menghentikan kerja dakwah kamu ini. Kalau kamu nekat, tidak mau tunduk, kamu akan dihancurkan dan seluruh kaum kamu akan dihancurkan semuanya. Katanya utusan Persia. Tapi Nabi itu macam tidak dengar dengan kata-kata orang Persia ini. Beliau ini menjawabnya itu aneh. Kamu kok komisnya panjang-panjang? Siapa yang nyuruh? Ini bicara-bicara Dia ini utusan raja, Nabi itu tanya komis. Kenapa komis kamu kamu panjangkan, jenggot kamu kamu cukur? Kenapa? Ini karena perintah dari Tuhan kami, Raja Persia. Oh. Kalau Tuhan saya, kata Nabi, menyuruh komisnya supaya ditipiskan, jenggot dipanjangkan. Ya, Nabi itu memulai pembicaranya dari masalah komis bukan masalah apa itu tanggapan dengan masalah dengan Raja Persia. Kemudian Nabi mengatakan, kamu tunggu di masjid sana. Besok pagi kamu nemui saya. Maka besoknya barulah utusan Persia menemui Rasulullah SAW. Maka baginda Nabi mengatakan, kalau dakwah ini mau saya, kalau memang Raja Persi tidak setuju akan saya hentikan. Tapi dakwah ini bukan mau saya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Maka saya tidak bisa menghentikan usaha dakwah ini. Dan ketahuilah hai duta Persia bahwa Tuhanku telah membunuh Tuhan kamu. Apa maksudnya? Tuhanku yang mengutus saya ini telah membunuh Tuhan kamu, Raja Persia itu. Betul begitu, iya. Saya catat loh ini, jangan main-main. Catat, dicatat tanggal sekian, jam sekian. Langsung dia pulang ke Yaman. Sampai ke Yaman, Raja Yaman bilang, Gubernur Yaman Badan bilang, Raja Persia itu sudah mati, dibunuh anaknya sendiri. Sekarang kamu jangan berani-berani itu dengan orang Madinah, itu gawat. Nah. Nah, terus bagaimana? Kita masuk Islam aja. Nah. Akhirnya duta Persia itu malah masuk Islam. ini ceritanya dakwah itu kayak begitu itu loh, malaikat. Coba kita renungi dakwah kita ini karena perintah Allah? Apa dakwah kita ini karena apa? Nah, ini perlu kita luruskan niat kita kembali. Dakwah ini bukan reaksi atas keadaan-keadaan. Bukan. Itu jahiliyah itu sudah beratus-ratus tahun. Rasulullah tidak bereaksi apa-apa. Rasulullah itu dakwah bukan dengan reaksi terhadap keadaan tidak. Tapi Rasulullah itu dakwah karena perintah Allah. Memulai dakwah karena perintah Allah. Dan beliau tegas kepada siapa saja. Karena ini perintah Allah, saya tidak bisa menghentikan. Kalau seumpama ini maunya saya, kalau para raja tidak setuju, akan saya hentikan. Maka dasarkan dakwah ini hanya karena taat kepada Allah. Barulah dakwah itu akan ada kekuatannya sebenarnya. Maka setan itu ingin menipu kita. Kita dakwah tapi bukan karena taat kepada Allah. Karena mempertahankan gengsinya. Karena supaya kita ini dianggap gimana karkun kuat gitu. Mang saya ini penanggung jawab kalau tidak dakwah gimana? Malu toh. Nah, dakwah karena malu. Nah, walaupun malu itu sudah lumayan daripada tidak punya malu. Nah, tetapi kalau dakwah karena malu itu belum sesuai dengan dakwah yang sebenarnya. Dakwah karena perintah Allah. Syekh Abdul Wahab hafizahullah, beliau senantiasa menekankan perkara ini. Kembalikan dakwah itu pada asasnya. Dakwah karena takwil, karena perintah Allah saja, bukan karena apa-apa. Seperti sholat perintah Allah, puasa perintah Allah, dakwah perintah Allah. Kita kerjakan dakwah itu dengan asas pemikiran semacam itu. Baru dakwah kita ada kekuatannya. Jangan ada dorongan-dorongan lain selain perintah Allah SWT saja. Jangan ada dorongan-dorongan lain selain ikut perintah saja. Sebetulnya kalau mau saya, saya itu ingin tidur di rumah. Tapi ini perintah Allah, bagaimana lagi? Kalau menurut ukuran otak saya, orang dakwah ini begitu lemah. Macam semut merangkak-rangkak. Sedangkan kebatilan itu seperti pesawat terbang Boeing 747. Bagaimana semut mau menandingi pesawat terbang? Tapi karena perintah Allah, saya kerjakan juga. Seseorang mengatakan kepada saya Yusuf, rahimahullah, saya dakwah itu merangkak seperti semut kebatilan cepat seperti pesawat terbang. Bagaimana dakwah ini bisa berhasil? Maka beliau mengatakan dakwah ini bukan mau balapan dengan pesawat terbang, bukan. Dakwah ini mengikut perintah Allah. Kalau kita ikut perintah Allah, kalau kita dibela oleh Allah, kalau kita dibantu oleh Allah, apalagi pesawat terbang yang lebih cepat dari pesawat terbang pun akan kalah dengan dakwah ini. Tapi syaratnya dakwah karena perintah Allah. Sehingga dakwah itu dibela oleh Allah. Sehingga dakwah itu diterima oleh Allah. Itu fikir kita. Waktu keluar tiga hari itu karena kita ini belum punya pikir macam-macam kelihatannya kayak ikhlas betul gitu sebenarnya kan keluar tiga hari itu nangis Gak ada pikir apa-apa sekarang sudah agak lain. Ya. Setelah menjadi orang lama, ya. maunya bayan saja. Ya. Maunya ngatur saja, diatur nggak mau. Ya. Nah ini yang mengakibatkan kemerosotan-kemerosotan rohani kita ini sebenarnya. kita kembalikan dakwah pada aslinya hanya karena taat perintah Allah saja hanya untuk membangun akhirat saja tidak ada niat yang lain-lain di depan di belakang sama aja di mahalah di halakoh di markas di nidomudin sama aja yang penting dapat doa Allah Bayan yang dengar satu orang dengan bayan yang dengar seribu orang sama aja itu tandanya ikhlas. Itu kemarin waktu haji itu syamsul Abdul Wahab itu datang ke rumah satu karkun di Madinah sana. Bayan, bayan panjang, satu jam lebih. Saya kira itu yang dengarkan banyak, yang dengarkan tiga orang cuman. Bayan, bayan istimak satu juta orang juga beliau begitu bayannya. Yang dengar tiga orang juga begitu juga sama saja. Masya Allah. Zaman dulu, ini ceritanya ulama-ulama India ini. <clears throat> Di India itu ada seorang ahli bayan. Sehingga sampai disebut Amirul Bayan. Amir Bayan. Sangking pandainya bayan itu. Itu orang sezaman dengan saya lihat Sebelum sedikit gitu. Namanya Allah Al-Bukhari Namanya begitu. Kalau beliau bayan itu, masya Allah, macam orang itu tersihir semua. Kalau beliau menangis, semua ikut nangis. Kalau beliau tertawa, semua ikut tertawa. Orang-orang Hindu dengar bayan dia, nggak usah nanti-nanti cash pada masuk Islam ribuan orang, bukan ribuan, puluhan ribu orang orang Hindu itu masuk Islam. Itu Allah al-Bukhari itu satu hari malaikat Allah Ta'ala beliau bayan yang dengarkan ribuan orang baru turun datang satu orang kepada beliau ini Syekh saya terlambat Syekh saya minta bayan seperti tadi oh ya yang nah, dibayani satu orang ini persis seperti bayan di depan ribuan orang itu nah ini namanya ikhlas malaikat nah. Kalau kita ini tidak, kalau bayar semangat. Tapi kalau dengar itu ngantuk. ini tandanya enggak ikhlas ini malaikat. Kalau jadi amir semangat. Kalau jadi makmur enggak mau mikir. Pokoknya itu iya, tanggung jawab amir, enggak eh, mau mikir. Eh. Coba ini semalekan. Ini di sini guyonan, nanti di akhirat jadi urusan besar. Hmm. Di akhirat jadi urusan besar. Apa saja amal, bukan karena Allah tertolak semua. Kembalikan amal hanya semata-mata karena Allah. Namulaikan Allah SWT. Nah, ketika beliau sudah tua, didatangi Syah Ilyas, sudah nggak bisa bayar, sudah tua. Maka Syekh Ilyas mengatakan, Syekh, sekarang saya ada kegiatan dakwah. Bantulah saya, kata Syekh Ilyas itu. Maka Allah Al-Bukhari itu beliau mengatakan, Muhammad Ilyas, kamu datang terlambat, katanya. Saya sudah nggak bisa apa-apa begini, kamu baru datang. Kenapa tidak kamu datang waktu saya sehat? Syekh, katanya Syekh Ilyas, engkau memang sudah tua tidak bisa apa-apa. Tapi kalimah-kalimah Tuhan ini, nasihat-nasihat Tuhan itu satu kalimah akan didengar seluruh orang India. Murid-murid Tuhan ada di setiap pojok dunia ini. Arahkan tuh murid-murid Tuhan untuk supaya ikut saya kerja dakwah itu. Oh iya kalau begitu. Dan itu termasuk perkembangan yang sangat penting dalam dakwah di India itu karena pembelaan Syahatullah Bukhari ini. Ini muzakar ulama kan ceritanya tadi ini. Ini termasuk perlu kita renungi. Jadi kalau datang ke ulama itu jangan mesti kita taskil dia. Hmm. Pak Kiai, keluar tiga hari Pak Kiai. Insya Allah nanti dapat hidayah. Oh, tak pentung dasmu gue. Hmm. Nah. Bocah cilik marah yang tua, nah. nah. ini kadang-kadang kita ini tidak sadar itu. Insya Allah nanti kesannya itu luar biasa Pak Kiai. Untuk perbaikan hati kita nih Pak Kiai. Nah. Perbaikan-perbaikan. Kamu kira saya ini orang rusak apa gimana? kita datang kepada para ulama ya. karena apa? Karena ikut perintah Allah untuk kita ikram para ulama. Sudah gitu aja. saya Ilyas ini pesan betul-betul jangan taskil ulama. Saya lihat itu orang nasir ulama itu akhirnya itu nggak baik jadinya itu malah jadi masalah. Hmm. Ulama itu tidak perlu ditaskil suasana-suasana yang baik, masjid-masjid yang hidup, karkon-karkon yang akhlaknya baik, itu akan menarik pada para ulama untuk ikut ambil bagian. Caranya bukan dengan hitas-hitas skill begitu. Insya Allah mereka. Ini sudah saya ekrom bertahun-tahun nggak keluar-keluar Pak Kiai ini gimana sih? Nah ini semulaikan Allah Ta'ala. Dan kita harus tanamkan dalam hati. Ini bukan basa-basi. Bahwa para ulama itu sudah punya jasa besar kepada umat. Dan punya jasa besar kepada dakwah ini. Walaupun mereka belum ikut. Coba semulaikan Kalau kita ini keluar. Semua orang belum bisa baca Quran. Belum bisa sholat. Alangkah sulitnya kita ini semulaikan tapi karena ulama-ulama sudah ngajari mereka baca Quran, sholat, mengajari fikih, mengajari Quran, macam-macam. Di pesantren-pesantren, di surau-surau, kita ini akhirnya dakwah itu enak. Tinggal tasyil, ayo 4 bulan. Tapi banyak 4 bulan ini nggak ada yang bisa sholat. Eh, saya ini belum bisa sholat bagaimana? Nah, terpaksa tim tasyil harus ngajari dia sholat. Hmm. Loh, saya sholat gimana? Baca fatihah belum bisa akhirnya ngajari Fatihah. Akhirnya nggak jadi keluar 4 bulan jadinya. Tim taskelnya ikut dia. Hmm. Tapi gara-gara banyaknya para ulama yang sudah banyak berbuat di pesantren-pesantren, di masjid-masjid, di surau-surau, maka kerja dakwah ini jadi mudah. Kalau kita naik ke atas, kalau Wali Songo itu tidak ngajak orang Jawa ini masuk Islam, bagaimana kita dakwah sekarang? Alangkah sulitnya itu selain. kita ini jangan sumpek. Nah, gara-gara ada satu ulama marah kepada kita, nggak usah sumpek. Nggak apa-apa tuh ulama marah tuh nggak apa-apa. Emang ulama itu kerjanya marah begitu itu. Nah, ya. Itu sudah biasanya ulama marah itu biasa. Kita syukuri aja alhamdulillah Pak Kiai mau marah, tandanya sayang sama kita, gitu aja. Hmm. Itu saya punya guru itu Abah Tim Yatim Banten itu Anak-anaknya itu diajari Kalau si tempiling Alhamdulillah Itu anaknya jadi hafid Quran semua Laki-laki perempuan Kalau si tempiling Tengwer Alhamdulillah Tempiling lagi Alhamdulillah Nanti Jadi kiai semua anaknya itu hmm. Ya kita dimarahi sedikit saja oleh para ulama Sudah ganti marah Akhirnya nggak bisa ngaji jadinya Ya barokahnya ulama nggak bisa masuk karena kita marah sama ulama. Hmm. Nah, kita ini nggak boleh marah sama ulama itu. Kalau kita ditempiling pun, alhamdulillah. Insya Allah nanti sempat alim. Kalau bukan kamu, ya anak-anak kamu jadi orang alim insya Allah. Ini menurut pengalaman orang-orang dulu. Kalau orang itu dalam hatinya itu ada benci kepada para ulama, anaknya susah diatur. Susah diatur itu. Itu betul semuanya kan itu sudah pengalaman banyak sekali pengalaman. Maka kita ini yang baik pada para ulama, ikram pada mereka, kasih hadiah pada mereka. Kalau orang-orang yang belum dakwah bawa rambutan satu kilo, kita bawa rambutan satu becak, nah, satu becak, ya. dengan becaknya sekali dibawa ke situ. Betul semua kan, Lah saya ini nggak punya rambutan, nggak punya hadiah. Hadiah Fatihah. Hmm. Hadiah Fatihah. Para ulama mengatakan ada lebih 30 dalil. Ada lebih 30 dalil dari Quran, dari sunnah, dari pendapat para ulama bahwa hadiah amal itu boleh dan akan sampai. Umur tahu nih Hadiah itu bukan mesti rambutan, mesti pisang. Hadiah amal. Baca Quran satu khataman saya hadiahkan untuk Suriah NU Jawa Timur. Nanti kan Suriah senyum terus. Nah. Lah kita ini kalau ada ulama tidak setuju malah digunjing aja. Hmm. Itu kiai itu anu itu sengak sama dakwah. Loh kok sengak? Lah memang kamu mungkin baunya nggak enak, maka dia sengak. Kasih hadiah Fatihah, bacakan Quran, bacakan surat Ikhlas, kita sodakoh dengan niat supaya pahalanya Allah berikan pada para ulama. Nanti kan para ulama itu jadi senyum aja. Orang dakwah itu kok ada nurnya tuh wajahnya itu. Nah, melihat tuh seneng aja gitu. Jadi ya, kalau orang dakwah itu hatinya sudah ada benih-benih tidak suka sama ulama. Itu baru melihat tak itu ulama sudah sumpek. Pakai jubah juga katanya keliru. Pakai baju koko keliru lagi. Ya. Pakai kopiah putih katanya tidak patut, tidak pantas. Ya. Baru sholat tiga hari kopiahnya kopiah haji katanya. Pokoknya ada aja salahnya itu. Tapi ketika hati kita ini ada kecintaan pada para ulama, yang salah-salah itu lo bener aja semua. Itu ada jamaah tahun 83 namanya Abdul Sobur. Datang ke sini ke ayah saya. Orang Pakistan jalan kaki. Ketemu ayah saya. Ya, ya, orang Pakistan itu kan kalau duduk itu saya nanya duduknya begini di kursi itu ini. Ini kan kurang ajar namanya kalau di Jawa itu. Tapi ayah saya itu loh malah masya Allah. Orang ini betul-betul orang ikhlas. Dia nggak peduli orang. Ini mesti bangsa wali ini datang ke sini. Lo kan aneh tuh nih Nah. Jadi yang tidak pantas pun kalau hati itu ada kecintaan, orang itu makbul di sisi Allah itu memang makbul. Yang tidak pantas pun loh Bangsa Bali ini katanya ayah saya itu. Dikasih makan, ya, oleh ayah saya itu dikasih makan. Itu dia itu tambah-tambah aja. Ini makannya itu banyak sekali. Orang eh kelas ini katanya saya. Enggak sungkan-sungkan katanya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala Ini perlu kita renungi jadi kalau suasana kecintaan itu ada, itu yang salah-salah pun jadi tidak salah. Tapi kalau suasana itu tidak ada, suasana kasih sayang kecintaan itu nggak ada, yang benar pun jadi salah. Pakai sorban yang sunnah Nabi di kitab semua ada juga itu kitabnya para ulama itu. Tapi nggak tahu ini sebabnya apa kita datang ah, sombong anak ah, kemarin sore pakai serban-serban segala. ya. Pakai jubah salah lagi nanti. Kalau kita sholat panjang, ah pura-pura aja ini. Ya. Biasanya nggak sholat kok itu. Pura-pura aja. Pakai jenggot teroris ini. Udah, pokoknya nggak ada yang benar, <laughs> semua salah semua. Hmm. Makan di nampan ini Orang zaman kuno padahal semua kiai itu makannya di dulunya. Tapi ada orang ke dinampan kita disalahkan lagi. Apa makan di nampan? Kenapa gak dipiring? katanya? Pakai sendok tambah lagi. Gak pakai sendok kotor katanya. Pokoknya salah kabeh. Tapi kalau sudah ada kasih sayang, oh nanti ya maklum, baru belajar agama ya sudah bagus begitu. Nah, nanti begitu. Karena ada kasih sayang. Maka buatlah suasana kasih sayang ini. Tapi dari hati, bukan basa-basi. Dari hati memperintah Allah kita untuk mencintai para ulama itu. Begitu mulianya para ulama itu di sisi Rasulullah SAW sehingga Nabi mengatakan para ulama itu warisnya para nabi supaya kita ini tahu harganya mereka kemuliaan mereka. Sehingga kalau kita ini melihat mereka itu penuh dengan kecintaan, penuh dengan penghormatan. Kalaupun mereka ada salahnya, siapa yang tidak salah? Bukankah kita ini juga banyak salahnya? Jangan kita melihat salahnya, kita lihat baiknya saja. Kalau kita bisa melihat baiknya, kita bisa mencintai, akhirnya kita bisa kerjasama, Nah disitulah kebangkitan agama. Kalau kita lihat buruknya itu, oh orang itu banyak sekali buruknya. Kita juga banyak buruknya. Nah, mulaikan Allah SWT usaha agama ini semulaikan tidak bisa dipisahkan dengan para ulama, nggak bisa. Memang usaha agama ini harus punya hubungan dengan seluruh umat Orang umum juga penting karena kebanyakan umat Islam orang umum. Pelajar juga penting, Masturot juga penting. Pejabat juga penting, polisi juga penting. Tapi jangan terus dimanfaatkan untuk dunia nih. Gara-gara polisi sudah kenal dakwah, kita akhirnya tidak mau memperbarui SIM, Alah, itu kan sudah kargon. Assalamualaikum, sudah jalan gitu. Nah, itu namanya agama digunakan untuk dunia. Itu nggak boleh begitu itu. Ini kan kargon tiga hari kemarin. Terus kita nggak mau pakai helm. Apa helm-helm itu? Tidak sunnah. Nah, helm tidak sunnah. Tapi walaupun tidak sunnah juga tidak dilarang oleh sunnah. Ya. Bahkan bisa juga dikatakan sunnah. Karena ketika Nabi masuk ke Mekah, Fatku Mekah itu pakai helm besi beliau. butuh perang. Ya. Jadi jangan gara-gara ini polisi sudah kalian dakwah nggak pakai helm, jangan pakai tertib. Semua aturan pemerintah asalkan tidak haram kamu ikuti aja. Kalau haram nggak usah. Asalkan tidak haram kamu ikuti aja. Rasulullah itu di Hudaybiyah mengadakan perjanjian dengan orang kafir. Oleh Rasulullah dipegang tuh janjinya itu. Asalkan perjanjian itu tidak menyalahi agama. Jadi kita punya perjanjian, punya dengan sampai oh, dengan orang kafir pun kita jaga. Asalkan perjanjian itu tidak merusak agama. Apalagi dengan orang Islam, ya lebih lebih lebih kita jaga lagi. Insyaallah mulai kan? Namun oleh karena Allah SWT Karena agama dengan para ulama itu tidak bisa dipisahkan mereka Tidak bisa Kalau kita ingin usaha agama Kita harus dekat dengan para ulama Tidak bisa tidak Kalau kita usaha agama Tetapi kita tidak mau dekat dengan para ulama Satu saat nanti akan jadi fitnah besar pada umat karena yang garap umat itu dua golongan mulai kan. Yang pertama para ulama, yang kedua orang tablek. Yang garap umat itu itu. Nah, ini kalau orang tablek tidak menyatu dengan para ulama, nanti lama-lama ada ulama, ada umat klub tablek, ada ulama umat klub ulama, akhirnya berbenturan. Kamu yang dapat dosanya. Maka sunan mulekan, Syekh Ilyas itu sudah menanamkan dalam enam sifat itu ikramul muslimin. Rinciannya memuliakan ulama, menghormati orang tua, menyayangi anak muda. Ini penting ulama ini semulaikan. Apalagi di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu tempatnya ulama, tempatnya pesantren paling banyak di Indonesia di Jawa Timur ini. Kalau kita tidak betul-betul menyatu dengan para ulama, dekat dengan para ulama, mengkondisikan itu, nanti dakwah itu nggak akan bisa jalan dengan baik. Dulu di India itu ada seorang ulama besar namanya Mufti Kifayatullah, penulis kitab juga. Begitu tingginya martabatnya, derajatnya beliau ini sampai Syekh Ilyas saja ini mau khususi kepada saya kifayatullah itu nggak berani. Saya tidak pangkat saya kok sowan sama mufti kifayatullah itu nggak berani saya. Tapi anehnya satu hari mufti kifayatullah tahu-tahu datang ke Nizamuddin. Saya lihat situ jadi terkejut loh. Semua orang itu mungkin geger semua. Mufti datang, mufti datang. Ternyata yang membawa itu pembantunya. Pembantunya sudah keluar tiga hari cerita sama Mufti. Ini Syekh Ilyas ini sekarang punya kerja bagus ini. Banyak orang yang maksiat jadi tobat. Banyak orang tidak sholat jadi sholat. Akhirnya Mufti Faito datang ke Nizamuddin. Begitu datang itu Mudin melihat kerja-kerja di situ. Syekh Ilyas itu datang. Syekh, lihatlah kerja-kerja saya di sini ini Syekh. Mana yang bertentangan dengan agama, yang tidak sesuai dengan syariat, kamu luruskan saya. Hmm. Maka Syekh Mufti Kefeto itu lihat kalau di Nudumudin, orang taklim, orang dikir, orang sholat. Semua sesuai dengan syariat. Langsung beliau menulis fatwa. Dan fatwanya itu zaman dulu waktu tahun 80-an saya datang ke Indonesia itu ditempelkan di masjid-masjid di India di Pakistan fatwa mufti kifayatullah bahwa tablik ini benar dan waktu mufti kifayatullah itu menulis fatwanya itu Syekh Ilyas itu bergembiranya luar biasa sekarang tablik baru jalan katanya baru mulai jalan sekarang kalau mufti sudah mengizinkan kalau ada orang umum, jabat, eh, katanya Maulana Jamsid. Kalau ada pejabat, ada orang umum, ada itu tidak setuju dengan tablik itu, eh, saya tenang-tenang saja tidur saya. Tapi kalau ada ulama tidak setuju, langsung nggak bisa tidur saya itu. Ini salah apa saya ini? Katanya. Mesti ada salahnya ini kerja saya ini. Kok sampai ada ulama nggak setuju ini? Di malam jam itu lu ngajari begitu, kan? Bukan. Ini mesti ulama ini nggak benar nih. Bukan begitu. Ini ulama nggak setuju itu mesti kerja saya ini ada salahnya ini. Apa ini salahnya? Nah, jadi kalau ada ulama marah, kita ini perbaiki kerja kita ini. Itulah jalan keluarnya. Insya nah, Allah mulai kan? Nah mulaikan Allah SWT Kita tidak akan bisa taat kepada Allah kecuali dengan jalan Rasulullah SAW. Menyuti Rasul, fakat atau Allah, taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah. Dan kita tidak bisa taat kepada Rasulullah kecuali melalui para sahabat. Maka Nabi mengatakan, mafumnya kurang lebihnya, sahabat itu kayak bintang-bintang. Kalau kamu ikuti mereka, kamu dapat hidayah. Dan kita mengikuti para sahabat tidak bisa kecuali kepada para ulama dengan lewat para ulama-ulama. Menurut keahliannya masing-masing. Kalau kita mau mengikuti dakwahnya para sahabat, ikutilah ulama-ulama ahli dakwah. Kalau kamu ingin mengikuti fikihnya para sahabat, masalah hukum, halal, haram, makruh, sunnah, ikutilah para ulama-ulama ahli fikih. Kalau kamu ingin belajar mengenai bagaimana bacaan Qur'annya para sahabat, itulah para ulama-ulama kiroah. Ada kiroah sab'ah, ada kiroah asyarah. Tanpa itu tidak bisa. Karena kita ini hidup tuh di akhir semulai kan. Kita harus melalui prosedur itu. Dengan mengikuti orang-orang ahlinya itu, akhirnya kita memahami kehidupan sahabat, akhirnya kita bisa ikut Nabi, akhirnya taat sama Allah. Itu harus begitu itu. Yang tidak pakai prosedur begitu itu, mesti nanti akhirnya salah. Yang penting saya ini Allah dan Rasulnya. Iya. Tapi bagaimana kamu bisa tahu perintah Allah dan Rasulnya itu? Harus melalui sahabat. Kamu pernah jumpa sahabat? Ya harus melalui para ulama-ulama yang ahlinya. Maka baginda Nabi mengatakan ulama itu warisnya para nabi. Bahkan ini ada riwayat yang diriwayatkan oleh banyak sekali muhadis dan ini hadis sahih ini Nabi sudah bercerita mengenai akan lahirnya Al Imam Syafi'i. Nabi sudah bercerita itu. Akan lahirnya Al Imam Malik sudah bercerita itu Nabi akan lahirnya ulama-ulama dari Persia. Nabi sudah bercerita. Apa maksudnya cerita-cerita ini? Agar kita ini ada memuliakan pada para ulama. Orang yang mengatakan sudah tidak ulama-ulamaan, pokoknya Nabi sahabat, oh, keliru itu, itu keliru. Itu sama dengan orang yang penting musyawarah kita sendiri, nggak usah ikut musyawarah Indonesia, Jakarta, Nidomutin. nggak usah, pokoknya kita jalan sendiri. Semua punya otak masing-masing. Orang ini demutin punya otak, saya juga punya otak. Ayo, jalan masing-masing. Iya, boleh. Tapi kalau kamu nanti nabrak kemana-mana insya Allah. Hmm. Karena kamu bukan ahlinya. Orang ini demutin itu sudah memikirkan umat ini 100 tahun. Dimulai dari nol. Hmm. Mikir siang dan malam bagaimana mengembangkan usaha agama ini. Nah kamu itu lebih judul dari orang awam, ya gitu enggak tahu lor kidul, tahu-tahu enggak mau ikut. Oh, nanti insya Allah itu akan kesesat di jalan. Ini Magetan ke Jakarta sudah ada jalan tol. Oh, sudah bagus. Tapi ini ada orang merasa dirinya kuat. Wah, nggak usah lewat jalan-jalan begini. Saya ini kan Superman. Nah, saya mau lewat hutan. Akhirnya tersesat di hutan, ikut genderuwo. Nah, dimakan sama genderuwo itu nggak bisa pulang. Nah. Begitulah kalau orang tidak mau ikut ahlinya. Ini dakwah sudah dibikin mulus, tinggal naik saja. Bukan hanya jalannya saja yang mulus, bisnya pun sudah disiapkan. Itu bis pertama jamaah setahun, kedua 4 bulan, puluh hari, tiga hari. Bis terakhir lima amal makomi, Mas Surot pelajar tinggal numpak sudah sampai ke Jakarta. Duduk tidur sudah sampai ke Jakarta. Tapi nggak mau ini. Saya mau lewat Bengawan Solo saya. Nah. Akhirnya dimakan sama buayanya Joko Tingkir. Nah. nah repot sih ya mereka. Ini urusan dakwah. Urusan keilmuan juga begitu. Ini terus terang saja saya ini. Sekarang itu zaman ini zaman orang kata nggak mau ulama, nggak mau taklid, nggak mau mazhab, nggak mau macam-macam. Eh, kamu itu loh tamatan SMA bilang begitu tuh apa toh kamu itu? Kamu bilang matematika gitu loh cocok. Jangan ngomong begitu itu, bukan ahli kamu. Ini fikih-fikih yang ditulis oleh imam-imam mazhab itu sudah dikaji seribu tahun lebih. Yang ngaji itu ribuan ulama, ratusan ribu ulama sudah mengkaji dan dianggap sahih. Ini betul-betul dari Rasulullah SAW. Kok kamu tahu tuh jedul? Ini semua keliru, semua keliru. Saya punya anu sendiri, hadis sendiri. Alah, alah, alah, alah. Ini orang nggak benar. Hmm. Orang tidak benar begitu tuh semalekan. Akhirnya bikin kacau umat urusan fikih halal haram cara ibadah itu sudah tuntas. Harus kita anggap begitu, sudah tuntas. Dibahas seribu tahun kok tidak tuntas. Masalah sholat dibahas seribu tahun tidak tuntas. Kalau begitu siapa yang bisa sholat sekarang kalau begitu? Ada orang punya pikiran, masalah sholat itu sudah dibahas ulama seribu tahun belum tuntas. Dia mau membahas baru. Bagaimana itu? Oh, Alamat ah, nggak bisa sholat itu nanti akhirnya. Urusan cara ibadah, urusan halal haram sudah tuntas, selesai. Tinggal baca aja. Belajar kepada para ulama. Yang belum tuntas sekarang apa? Masjid lima amal itu yang belum tuntas. Yang belum tuntas itu apa? Jamaah empat bulan, empat puluh hari. Yang belum tuntas itu apa? Ini umat ini tidak mau sholat. Eh, bagaimana mau sholat? Karena caranya sholat sudah tuntas. Kalau kita tidak punya pikiran seperti ini, kita tidak akan bisa berjuang mereka. Kita akan ditipu oleh setan. Sehingga kita ini jadi orang terengkel kemana-mana. Cuma ngengkel aja nggak pernah amal jadinya. Urusan keilmuan sudah tuntas, tinggal belajar aja sekarang yang belum tahu urusan dakwah. Bagaimana kirim jamaah ke Irian? Bagaimana kirim jamaah ke Merauke? Bagaimana kirim jamaah ke pojok-pojok dunia, ke Madagaskar, ke Australia? Ini yang belum tuntas. Dan ini memang kerja belum tuntas sampai kiamat. Tapi kalau urusan syariat sudah tuntas. Orang yang mengatakan urusan syariat belum tuntas itu orang mau merusak agama sebenarnya kan. Orang yang mengatakan urusan syariat belum tuntas itu orang mau merusak agama. Dia mau bikin kacau di kalangan umat sehingga umat tidak mikir amal, mikir engkel-engkelan dok. Ini betul malaikat. Ini penanggung jawab semua masalahnya. Saya bilang begini. Supaya kita pemikiran lurus, pemikiran tidak usah yang yang apa itu macam-macam lurus apa yang disarankan oleh para masyai kita itu sudah dipikirkan siang dan malam oleh orang-orang ahlinya itu kita fadilah amal itu sudah dipikirkan oleh orang-orang ahlinya Maulana Zakaria itu hadis besar karangnya tersebar seluruh dunia bagi orang yang tahu hadis sudah kamu baca, kamu renungi, kamu amalkan. Insya Allah selamat dunia akhirat. Hmm. Gak usah mikir kayak ini hati sini hati. Bagi apa tuh hati hati sih sepenting mau selamat. Pengen selamat pora karena netok. Hmm. Ini orang belajar belajar hadis arba'in saja. Nah, itu pun pakai terjemah sudah menilai Maulana Zakaria ini hadisnya doa Doif apa F Nah. Hmm. Kuiwi urusane wong-wong ahli hadis, sudah urusane umat awam. Kuwi Maulana Zakaria wis dipikir nih. Sudah dipikirkan siang dan malam bahwa yang ditulis itu walaupun doaif, tapi doa doaif yang bisa diterima. Sudah ringkasnya begitu. Tinggal diamalkan saja. Nah mulai kan Allah Subhanahu Wa Taala ini model Jawa Timuran yang nggak apa-apa begini ya Pak, nggak apa-apa ya. Apa-apa juga nggak apa-apa. Nah, jadi ini masanya penanggung jawab semua supaya kita ini gitu loh dalam dakwah ini jangan mengamengu lurus ini takaza tidak karu-karuan banyaknya jangan sampai kita ini diganggu oleh perkara yang tidak perlu maka diceritakan oleh para ulama ada orang mau pergi ke masjid Mau pergi masjid disegat sama setan. Nah. Eh, mau pergi kemana kamu? Mau ke masjid. Untuk apa ke masjid? Enggak ada gunanya kamu pergi masjid. Eh, setan. Ke masjid menghadap pada Allah enggak ada gunanya bagaimana kamu ini Saya akan ke masjid. Oleh setan dihadang. Akhirnya gulat sama setan. Setelah gulat, menang dia. Pergi ke masjid. Sampai ke masjid ternyata sudah selesai sholat jamaah. Wah, ini gara-gara saya gulat dengan setan nih akhirnya saya ke masjid sudah ketinggalan sholat jamaah. Besoknya lagi mau ke masjid dihadang lagi sama setan. Nah, ke masjid lagi kamu. Apa sih kamu? Kamu saya ajak gulat lagi nanti. Kamu cuma ganggu aja. Saya nggak mau bicara sama kamu. Langsung dia pergi ke masjid sampai di masjid ketinggalan takbiratul ikhram. Nah. Wah kurang ajar ini saya masih ditipu lagi. Besoknya lagi dia ke masjid. Ya. Nah, diadang sama setan lagi. Oh dia dia saya bumpet saya tidak mau ngomong. Langsung soft awal takbiratul ikhram. Nah begitu larang dakwah sama mereka. Ya. kalau kita ini mendengarkan omong sana, omong sini, omong sana, omong sini ketinggalan masjidnya nggak hidup, jamaah tidak keluar, iman kita merosot, terus ngerasani orang tiap hari. Nah, akhirnya setan tertawa. Alah, gitu ternyata. Ya. Tapi kalau kita ini tidak, ini kita harus insyirah. Kita ini harus kalau kita ini mau ikut para masya itu harus itu dari sepenuh hati begitu semuanya kan. Udah itu sudah orang ahlinya sudah saya ikut aja, gitu aja. Dan nah, nanti insya Allah akhirnya kita bisa pikirkan amal masjid, kita pikirkan masturot, kita pikirkan hubungan baik dengan ulama. Ya. Sehingga akhirnya seluruh umat mendapatkan manfaat. Orang yang banyak engkel-engkelan tidak akan pernah dapat sukses. Maka dalam satu riwayat dikatakan kalau Allah membenci satu kaum, maka oleh Allah dikasih ilham engkel-engkelan, bertengkar. Kalau Allah mencintai satu kaum, dikasih ilham amal, bukan ngomel. Nah. Maka nah, kita ini ya, bukan masalah fikir masa itu aja, masalah dakwah itu sendiri. Gak usah banyak engkel-engkelan. Orang itu yang mudah mufakat gitu loh. Ini cocok iki wis api, eh, bismillah. Wis gak sah. gak sah engkel-engkelan dawa-dawa. Ngono engkelan dawa-dawa kehilangan sholat jamaah. Insyaallah mulai kan? mulai mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Usaha dakwah ini sudah Allah tampakkan barokahnya di seluruh alam semua orang yang tahu sudah jelas itu barokahnya dakwah ini di seluruh dunia di Indonesia di luar Indonesia di Amerika di Inggris di mana-mana Nabi pesan kepada kita man burika fi syai'in falyalzamhu barang siapa sudah melihat barokah satu perkara pegang sungguh-sungguh nah. pegang sungguh-sungguh Nah mulaikan Allah SWT Dan dakwah ini yang dimaksud saya elias itu Bukan supaya kita ini menjadi kelompok Tidak ya. Bukan supaya kita menjadi kelompok khusus dari kalangan umat ini Beliau tidak ingin menambah tambah perpecahan lagi di kalangan umat ini Tetapi dakwah ini mau bikin suasana kerjasama dengan seluruh umat Memang kita harus mandang seluruh pesantren itu pesantren kita, seluruh ulama-ulama kita. Semua umat Islam, saudara-saudara kita, dohir batin dunia akhirat. Pandang seperti itu. Termasuk tanda hari kiamat, kata Nabi dalam hadis ini. Orang tidak mau mengucapkan salam kecuali kepada orang yang kenal saja. Jadi kalau ketemu karkun, Assalamualaikum. Tapi kalau bukan karkun, jalan ya nggak ada salam nggak ada kalam nah ini termasuk tanda-tanda hari kiamat nah. kita pada seluruh orang Islam itu yang baik begitu semalekan apalagi kepada para ulama apalagi pada orang-orang soleh dengan cara itulah semalekan Allah Ta'ala kerja ini akan bangkit tapi dengan cara kita ini sodok sana, sodok sini, menyalahkan sana, menyalahkan sini, justru itu kerja akan merosot malaikat. Itu bukan kepada umum umat Islam, tapi sampai antara kita orang-orang dakwah ini sendiri. Syekh Abdul Wahab itu mana nasihat. Kalau kamu ingin dakwah itu maju, jangan biasa mengatakan kenapa. Hmm. Jangan biasa mengatakan kenapa. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Jangan biasakan mengatakan itu. Kalau untuk kamu mengatakan kenapa, kenapa, kenapa, kerjakan merosot. Terus seperti azan. Orang mau sholat, orang tidak mau sholat, azan jangan dirubah. Hayya ala sholat, hayya ala sholat. Jangan dirubah. Jangan orang-orang nggak mau sholat, sekarang azan dirubah aja. Lima dalatu sholun. salun. Eh, kenapa kamu tidak mau sholat? Oh, azan kamu tidak sah nanti. Adhan kamu tidak sah. Kalau izin adhan kamu sah, ingin sah, orang mau sholat, orang tidak mau sholat. Hayalah sholat, hayalah sholat. Begitu juga dakwah mereka. Orang mau, orang tidak mau, empat bulan, empat puluh hari, lima amal wakomi, terus gitu. Jangan bosan-bosan. Ini karena penyakit kita, khususnya orang Indonesia itu bosenan. Gitu. Kalau lagi semangat, uh, nanti berapa bulan gitu sudah uh, sudah lupa apa mudakar lupa. Ingin acara baru. Ini agama itu tidak boleh begitu kan. Acara zaman Nabi, zaman sekarang, zaman hari kiamat sama acaranya itu. Maka begitu juga dakwah itu semulaikan Allah Ta'ala. Dakwah itu satu kalimat diulang-ulang jangan bosan-bosan. Satu pembicaraan diulang-ulang jangan bosan-bosan. Takaza diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang jangan bosan-bosan. Nanti insya Allah Allah akan bangkitkan orang-orang yang mau. Itu sudah sunnatullah. Jadi kalau kita sampaikan perintah-perintah agama ini, sampaikan lagi, sampaikan lagi, sampaikan lagi. <coughs> itu nanti sampai ke tingkatan yang diterima oleh Allah, tahu-tahu ada yang mau atau akan datang pertolongan Allah yang tidak kita kira-kira. Maka Nabi kirim orang untuk khususi ke satu tokoh kafir di Mekah. Di hadis sahabat ini ada cerita ini. Maka di dikhususi malah dia marah-marah. Apa Tuhan kamu itu? Katanya orang kafir itu. Dari batu kah dia? Dari emas? Dari besi? Pokoknya dia itu meledek malah menghinakan sahabat yang dikirim Nabi tadi. <coughs> Maka sahabat tadi pun datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah khususi. Saya datang sama dia, dia malah marah-marah ya Rasulullah. Datang lagi sama dia. Nah, tambah marahnya, laporan sama Nabi. Saya sudah datang, datangi, mau marah ya Rasulullah. Datang lagi. Nah, datang tambah marah lagi laporan sama Rasulullah sampai tiga kali. Saya sudah ke sana tambah marah ya Rasulullah. Datang lagi kata Rasulullah. Ketika datang ketiga kalinya, dia cerita keagungan Allah. Ya. Dia tuh marah, di tengah-tengah dia marah, tahu tuh datang halilintar mengambil kepala dia. Ini kata para ulama, ini pelajaran. <coughs> Di dakwah itu kalau kamu kerjakan dengan ikhlas, terus menerus, terus menerus, nanti akan datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu bentuknya macam-macam. Bisa Allah kasih hidayah, bisa Allah kasih yang lain. Tapi kita jangan jangan coba-coba. Kita coba dan ini ada lintar apa enggak? Oh, jangan. Kerjakan karena ikut perintah Allah dengan ikhlas dengan kasih sayang, nanti apa yang Allah datangkan terserah Allah bukan terserah kamu. Insya Allah mereka Nah, mulaikan nah, Allah Ta'ala Katanya itu saya lihat para masyai itu Setiap bayan itu mesti ada taskil Walaupun ini karo tapi harus ada taskil Bener apa enggak begitu sama Dimana Di mana saja dakwah itu harus ada taskil kalau tidak ada taskil kayak azan, kayak 'ala solahnya dihilangkan. Allahu akbar la ilaha illallah kok gak ono hayya 'ala nih? Oh, itu tuh azan wi. Nah, begitu juga dakwah ini kalau tidak ada taskil namanya belum dakwah yang sempurna. Maka yang dari musyawarah Jawa Timur ini mau keluar empat bulan, empat puluh hari atau berapa hari saja, silakan beri ke selatan. Qabulallah. Monggo. Yang mau keluar dari musyari langsung besok. Nah, empat bulan empat puluh hari, berapa hari saja. Silakan ke selatan. Monggo. Ini ada beberapa jamaah yang belum komplit tadi pagi tadi semuanya kan. Ada beberapa santri juga yang mau keluar, belum ada temannya orang kampung. Maka ini dimohonlah dari daerah-daerah ini bisa nemani ini. Monggo, silakan mulaikan. ini dimulakan Allah Ta'ala Sebagaimana tertib dari para masyarakat kita Kalau ada pegawai negeri mau keluar Harus dengan cuti Ya enggak? Begitu juga kalau ada ulama-ulama keluar tuh harus ditafakur dulu semuanya kan. Kerja-kerjanya di madrasah dia, atau di pesantren dia, atau di masjid dia, itu bagaimana? Sudah ada yang gantikan belum? Beberapa tahun yang lalu saya itu di Mekah. Ada itu orang Mekah mau keluar 40 hari di imam masjid. Ketika mau keluar 40 hari, maka datang pada Maulana Saat waktu itu haji Maulana Saat Syekh saya mau keluar 40 hari ditanya langsung oleh Maulana Saat kamu kerjanya apa saya imam masjid sudah ada yang ganti belum belum ada lalu bagaimana? ya pokoknya nggak tahu lah yang penting saya itu harus keluar sekarang oh jangan begitu katanya kamu pulang dulu cari ganti imam masjid itu Setelah kamu dapat ganti, barulah kamu keluar. Nanti kalau kamu kamu tinggalkan kerja kamu sebagai imam itu langsung kamu tinggalkan, nanti kamu pulang nggak bisa menghidupkan masjid kamu. Kamu orang-orang masjid kamu akan marah semua sama kamu, nggak bisa menghidupkan amal kamu nanti. Cari ganti dulu. Jadi semua ini penting apa itu untuk diperhatikan sama tim taskil ini. Jadi kalau ada ulama-ulama, ustaz, ditafakut juga. kita Ditafakut juga, sebagaimana kita tafakut gaya negeri, tafakut polisi. Kalau enggak itu padahal urusan dunia. Pegawai negeri, polisi, kantor urusan dunia. Tapi kalau enggak ada cuti, enggak boleh masa itu. Begitu juga ini Ustaz Ustaz di masjid, Ustaz kalau dia harus disiapkan dulu Bukan berarti nggak keluar, tapi dengan persiapan. Satu tahun dan dua belas bulan. Yang sebelas bulan ini untuk persiapan mencari ganti. Yang empat puluh hari untuk keluar. Insya Allah mulai kan? Nah, dan nanti insya Allah saat itu pulang. Nah, bisa menghidupkan amal di masjidnya. Bisa menghidupkan amal di pesantrennya. Di madrasahnya. Tapi kalau kita bedol gitu saja. Es pulang orang marah semua, santri sudah hilang semua. Nah, akhirnya dia kecewa, akhirnya dia juga lemah, tidak mau ikut dakwah lagi, kapok sudah. Jadi akhirnya malah jadi beban kepada kerja-kerja dakwah ini, kan. Tapi kalau keluar dengan persiapan, maka ini pentingnya keluar dari mahalah seperti tadi habis ngasar sudah kargo jari kan. Satu jamaah dari mahala, empat bulan dari mahala sudah persiapan satu tahun. Bahkan tadi dari mahala Maswati tadi itu, Pak Anas tadi itu, empat bulan persiapannya tiga tahun. Empat puluh hari, empat puluh hari, terus tahun depan nanti akan keluar empat bulan dari satu mahala. Nah, karena sudah satu mahala, sudah disiapkan bekalnya, disiapkan kerjanya, disiapkan semuanya, Akhirnya keluar empat bulan, pulang itu bisa kerjasama, menghidupkan amal, nggak ada masalah. Itu namanya bil hikmah namanya. Bukan betul-betul saja. Kalau betul bedul saja nanti Iya kalau orang itu pas imannya kuat itu lah. Kalau pas imannya lemah bisa jadi jeglek nanti malahan. Iya. Dan kita jangan tergesa-gesa semua kan dalam kerja dakwah ini. Ini kalau nggak di cabut sekarang itu sudah nggak anu, nggak anu ini nggak jalan-jalan ini. Jangan begitu. Orang tuh keluar sudah ada tulisannya di lahul Mahfud sana. Tenang-tenang saja. Jadi tim taslim itu tenang-tenang saja. Jangan ini kalau tidak dipancung nggak keluar-keluar. Oh, jangan bilang begitu. Yang keluarkan kamu, Bang. Allah yang keluarkan. Nah. Kalau Allah sudah mengeluarkan, onta pun bisa keluar dari batu, Lautan itu jadi jalan, jalan raya kayak Nabi Musa. Kamu tenang-tenang saja. Dengan hikmah, dengan lembut. Nanti waktunya keluar, dia mesti keluar. Kalau mau agak keras, boleh. Tapi kerasnya jangan sama orang. Jam 3 malam jangan tidur nangis. Ya itu kerasnya gitu. Tahu-tahu pagi-pagi orang sudah bawa tas. Nah, oh doa ini penting. Orang itu kalau yang tidak suka bangun malam, biasanya dakwanya dikeras mulai kan. Ini kalau nggak dipancung nggak kapok-kapok gitu akhirnya gitu itu. Tapi kalau orang itu biasa bangun malam, biasa nangis malam, oh ini doa saya belum makbul. Nanti malam saya nggak doa lagi. Beberapa bulan yang lalu itu ada orang bendo sana. Orang Magetan. Datang sama saya, saya mau keluar matulari hari, istri saya nggak boleh. Bagaimana ini Pak Kiai? Kamu mau keluar betul? Iya keluar betul. Tidak bohong? Tidak. Nah, kalau kamu yang tidak bohong, saya kasih amalan sekarang. Tiga hari, tiga malam, mulai maghrib sampai subuh jangan tidur. Baca fatihah untuk istri kamu. Hmm tiga hari tiga malam mulai maghrib sampai subuh jangan tidur baca fatihah untuk istri kamu nanti kalau sudah tiga hari laporan sama saya baru satu hari sudah datang loh kok sudah datang istri saya sudah boleh apa kiai hmm. kamu amalkan berapa baru satu malam dan tidak sampai subuh pak kiai oh ini belum berangkat sudah dapat pengalaman iman dia akhirnya keluar nah, bagus Kali kalau tim taskilnya yang tidak biasa doa, biasanya pancung. Keluar saja. Apa istri-istri eh, perintah Allah kok dialang-alangi istri. Iya. Tapi caranya bagaimana supaya ini kalau nanti begitu dia keluar 40 hari nggak bisa pulang ke rumah bagaimana? Hmm. Akhirnya di markas saja. Hmm. Kamu kok di markas saja kenapa? Khidmat markas. Hmm. Seumur hidup kok, seumur hidup. Memang kamu nggak bisa pulang. Nah. nah ini guyonan sebetulnya mulai kan. Tapi ini kan kita lihat hari-hari begitu. Coba kita rubah cara itu semalekan. Orang itu mau keluar itu suruh doa, suruh nangis sama Allah, buat amalan. Baca Fatihah apa, terserah apa dia yang mantep, baca Fatihah apa, baca selawat, Kata Sayyidina Umar, kalau orang itu mau doa mulai maghrib sampai subuh, doa dia mesti makbul, kata Sayyidina Umar. Tapi yang kuat doa maghrib sampai subuh ini memang jarang-jarang ini. Kalau nargib memang enak, tapi ini kalau doa betul tuh biasanya ngantuk itu biasanya itu. Maka ini semulaikan Allah Ta'ala Kita dakwah kita asasan kembali kepada iman Jangan hanya ini mudakaro, mudakaro, tertib, tertib, tertib, tertib, tertib, tapi setelah tertib tidur. Kita tidak punya hubungan yang kuat kepada Allah. Oh tidak jalan. Tidak begitu itu ceritanya orang-orang yang sukses dalam dakwah. Saya Muhammad Ilyas itu kan. Kadang-kadang udah habis ngisak itu masih musyawarah, musyawarah, musyawarah, musyawarah, musyawarah sampai malam itu Selesai musyawarah, orang-orang yang musyawarah sudah teler semua, langsung tidur. Tapi saya lihat itu malah wudhu, cari tempat yang gelap. Allahu Akbar, nangis. Nah, itu da'i namanya sebenarnya kan. Nah, itu da'i itu begitu. Ya kita mau belajar begitu. Kita bukan jadi bukan ingin jadi fikirman. Ini istilah fikirman itu saya nggak tahu dari mana itu. Akhirnya mikir tok ini orang ini akhirnya fikirman Ya. Kita ingin jadi dai dengan cara min haji Rasulullah SAW. Insya Allah malaikat malam hari doa, nangis pada Allah dengan tawadu, dengan ikhlas, istiqomah. Insya Allah kerja akan naik dengan izin Allah. Insya Allah malaikat. Saya kira itu saja semulaikan. Sekarang kita siap-siap surat isya. Headband dulu, pesan Hah? Saya dulu. Bagaimana itu? Orang khidmat itu? Oh, saya ngisak dulu aja ya. Saya ngisak, saya ngisak nanti makan terus ada mudakar lagi nanti. Kurang lebihnya kami minta maaf semuanya kan. Ini tadi terlalu semangat saya ceritanya saya ya. Ini kalau kalau lebih ya ditata sendirilah, jangan semua yang saya katakan itu kamu makan saja jangan ya kan kira-kira baik ambil kalau tidak baik ya kamu perbaiki sendiri kan sudah gede-gede ya. alhamdulillah